الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد tidak jemaah yang dimuliakan Allah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai hudan atau petunjuk bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita jika kita tidak mempelajari Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, di surat An-Nisa 82 ada perintah dari Allah yang bentuknya pertanyaan. Auzubillahi Apalah yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kamu sekalian tidak mempelajari Al-Quran? Ketika kita pelajari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak petunjuk bagi kita. Salah satunya adalah petunjuk mengenai siapa yang wajib kita sembah yang wajib kita ibadahi. Sebab pada dasarnya setiap manusia memiliki keyakinan bahwa di luar dirinya ada yang maha kuasa. Paling tidak ada yang lebih kuasa dari dirinya. Ini disebabkan karena banyak peristiwa dan kejadian yang terjadi di luar rencana di luar kehendak, di luar kemampuan manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin sakit, yang ingin sedih, yang ingin susah, yang ingin rugi, yang ingin mati. Tapi ternyata dalam kehidupan kita merasakan semuanya itu. Kita kadang susah juga, sedih juga, sakit juga, bahkan kelak kita juga akan mati. Berarti ada yang lebih kuasa daripada diri kita sendiri. Hanya sebagian manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang maha kuasa itu? Kemudian sebagian menebak-nebak yang maha kuasa itu adalah dewa. Sebagian lagi menebak yang maha kuasa itu hina dan seterusnya. Kita juga kalau tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran, entah jadi penyembah apa. Jangan-jangan kita juga sama dengan orang majusi, jadi fire worshiper, jadi penyembah aku, karena ketidaktahuan. Sekarang kenapa kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah? Karena kita mendapat petunjuk dari Al-Quran. Oleh sebab itu di antara tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah, nampaknya Allah sengaja ingin menggunakan Al-Quran itu sebagai media atau sarana untuk memperkenalkan zatnya kepada manusia supaya manusia tidak salah menyembah. Kita ambil contoh dari surat An-Naml ayat 60. Di sana ada tiga pertanyaan diajukan oleh Allah. Pertanyaan pertama, amman khalaqas samawati wal Siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Di sini Allah menggunakan kata ar bumi dengan bentuk mufrad, singular, bentuk tunggal. Tapi langit menggunakan bentuk jamak samawan. Kalimat itu bisa kita artikan siapa yang menciptakan bumi dan yang ada di luar bumi. Bintang-bintang, matahari, planet seperti bumi, tel seperti bulan, dan benda-benda angkasa lainnya. Itu disebutnya masuk kategori samawat. Sebuah pertanyaan diajukan oleh Allah Padahal tanpa ditanyakan oleh Allah juga pertanyaan seperti itu justru sering muncul di dalam pikiran kita. Bahkan sejak kecil kita bertanya-tanya dalam pikiran, siapa yang menciptakan jagat raya ini? Di dunia ilmu pengetahuan yang kita ketemukan bukan mengenai siapa yang menciptakan. Yang ada adalah teori-teori mengenai bagaimana proses alam semesta ini terjadi, tercipta. Ada yang disebut dengan oscillating theory, ada yang disebut dengan steady state theory, tapi yang paling masyhur dan sampai sekarang masih jadi bahan penelitian adalah Big Bang teori, teori Big Bang, teori ledakan dasar yang dikemukakan oleh sarjana Prancis bernama Immanuel Kant pada awal abad ke-19. Kata Immanuel Kant, alam semesta ini berasal dari kabut yang panas, pijar, berputar-putar lalu meledak. Petahan dari ledakan itu katanya sebagian menjadi bintang-bintang, sebagian jadi matahari, sebagian jadi planet seperti bumi, sebagian jadi stelis seperti bulan dan seterusnya. Di dunia yang pengetahuan sampai sekarang teori Big Bang ini terus diteliti, dipelajari sejauh mana kebenarannya. Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quran, pertama di surat Fusilat ayat 11, dan yang kedua di surat Al-Anbiya ayat 30. Di surat Fusilat atau Hanun saja ayat 11, Allah berfirman, sawa ila samai wahiyah dukhon. Kemudian Allah menciptakan as-sama alam semesta ini Wahiyah bahannya, asalnya adalah kabut. Persis seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Alam semesta ini berasal dari kabut. Kemudian di surat Al-Anbiya 30 Allah menjelaskan lagi awalam yarul ladzina sama anna samawati wal ard kanata ratqan fafatnahuma Apakah orang kafir tidak tahu bahwa bumi dengan apa-apa yang ada di luar bumi, matahari, bintang-bintang, planet lain, planet seperti bulan dan sebagainya, karena tak keduanya rokon asalnya bersatu. Nah hiji di surat Fusilat 11 tadi berbentuk kabut. Papataknahuma kemudian aku ledakkan. Sama dua ayat ini dengan teori yang dikemukakan oleh sarjana tersebut. Yang jadi persoalan pertama, Immanuel Kant baru ngomong pada awal abad ke-19, sementara Quran sudah mengemukakan sejak awal abad ke-7. Jangan-jangan Immanuel Kant juga punya teori seperti itu, ia mengutip dari Al-Quran. Karena sebelum abad ke-19, Islam sudah berkembang pesat di bumi Eropa. Kalaupun betul itu syur murni, teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, ada satu hal yang tidak pernah terjawab. Tentang apa? Tentang siapa yang memproses semuanya itu. Katakanlah, kata Immanuel Kant, alam semesta ini berasal dari kabut. Pertanyaannya, siapa yang membuat kabut itu? Kemudian kabut itu berputar-putar lalu meledak. Yang memutarkan dan meledakkannya siapa? Itu yang tidak pernah terjawab. Padahal itu yang jadi inti persoalan. Pertanyaan kedua dari Allah itu berbunyi, Wa anjalalakum minas sama'i ma'an. Siapakah yang menurunkan hujan dari angkasa? sampai zaman modern sekarang yang kita kenal dengan sebutan the giant progress of science era zaman langkah raksasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata manusia tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat hujan membuat hujan dalam pengertian yang sebenarnya jangankan membuat hujan Manusia itu memindahkan hujan saja tidak bisa. Sebab kalau manusia bisa membuat hujan, bukankah di Amerika ada gurun Nevada? Di Afrika ada gurun Sahara? Di Cina ada gurun Gobi? Di Arab, Saudi ada Ruh al-Khali, gurun Paran? yang luasnya jutaan hektar. Kalau benar manusia bisa bikin hujan, kenapa daerah-daerah yang gersang, tandus tersebut tidak diguyur dengan hujan buatan manusia supaya berubah menjadi daerah yang subur dan produktif. Kenapa tidak dilakukan? Karena memang pada dasarnya Allah tidak memberi kemampuan kepada kita untuk membuat hujan. Kalaupun sekarang ada yang disebut dengan hujan buatan dalam tanda kutip, itu sebenarnya hanyalah sekedar ikut berperan serta saja. Manusia itu hanya ikut ambil ilu bingung terhadap proses hujan yang sedang terjadi. Sebab ternyata untuk membuat hujan itu persyaratannya juga tidak mudah. Yang saya baca di media massa untuk membuat hujan buatan itu syaratnya pertama harus ada awan dengan ketebalan rata-rata 2000 meter. Artinya, kalau langitnya cerah lagi warni, tiada berawan, tiada bermega, tak bisa manusia bikin hujan. Syarat yang kedua, awan itu pun tingkat kelembabannya sudah mencapai 70 Artinya, kalau dilihat dari bawah, sudah awan hitam, bukan awan putih Syarat yang ketiga, kecepatan angin tidak boleh lebih dari 8 knot. Artinya bukan angin kencang, tapi angin santai. Kalau ketiga persyaratan tersebut terpenuhi, baru manusia iludium ikut campur, ikut andil, terbang naik pesawat udara. Di pesawat udara dimuat serbuk garam dan cairan urea. Biasanya kalau kita naik pesawat udara, pilot kalau melihat di depan ada awan, biasanya pilot berusaha menghindar dari awan tersebut. Tapi kalau mau bikin hujan buatan, awan yang hitam itu langsung terobos oleh pesawat itu, lalu ditaburi dengan garam dari kapal itu. Di koran sebutnya serbuk NaCl, natrium klorida dengan garam maka partikel-partikel awan diikat menjadi embun setelah jadi embun dari pesawat disiram dengan cairan korea untuk memperberat bedek berat jenis supaya turun jadi hujan. Begitulah yang disebut dengan hujan buatan. Bukan berarti full, penuh manusia membuat hujan. Karena sampai sekarang memang itu menjadi kewenangan Allah. Kemudian pertanyaan Allah yang ketiga apa? Fa'ambatna bihi hadaiko zata bahjatin. Siapakah yang menumbuhkan pertumbuhan yang berwarna-warni bentuknya, rupanya, rasanya tidak sama. Padahal disiram dengan air yang sama. Tapi tumbuh-tumbuhan yang keluar tidak beda bentuknya, rupanya sehingga menimbulkan pemandangan yang indah. Tiga pertanyaan yang justru sering muncul dalam benak dan pikiran kita. Siapa semua itu yang melakukannya? Allah sendiri yang kemudian menjawabnya dalam bentuk pertanyaan. Ailahun ma'allah. Adakah ilah selain Allah? Adakah kesembahan? adakah Tuhan selain Allah? Kalimat ini jelas memberikan jawaban terhadap tiga pertanyaan tadi. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapakah yang menurunkan hujan? Allah. Siapakah yang menumbuhkan pertumbuhan? Allah. Maka dengan kata ilah menunjukkan bahwa manusia tidak boleh salah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini satu contoh saja dari sekian banyak ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita satu hal saja mengenai masalah akidah, menyangkut masalah keyakinan, belum masalah-masalah lainnya. Oleh sebab itu, akan menjadi hal yang aneh ketika orang mengatakan Quran adalah petunjuk, tapi kemudian Quran itu sendiri tidak kita pelajari, tidak kita pahami. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sering disebut dengan sebutan Fakrul Quran, bulan Al-Quran. Sebutan itu tentu saja harus memotivasi kita meningkatkan upaya pemahaman terhadap Al-Quran itu. Ibu Kartini, seorang pejuang wanita Indonesia dalam kumpulan suratnya yang berjudul Hadis Gelap Terbitlah perang yang berbahasa Arab yang judulnya Minat Zulumati Ilan Nur pernah mengatakan dan nafsahu mahabbata dinina fi anfusina idza kunna najhalu. Bagaimana mungkin kata Ibu Kartini kita bisa mencintai Islam, ingin mengamalkan, mengajarkan, memperjuangkan dan membela Islam jika kita sendiri kata Ibu Kartini tidak paham dengan Islam itu sendiri. Sesuai dengan ungkapan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi ajaran Islam untuk kemudian diamalkan dan diperjuangkan kalau kita sendiri tidak kenal dengan sumber ajaran Islam itu sendiri. Ibu Kartini berkata begitu ada alasan waktu itu. Fal Qur'an la tajuzu tarjamatahu di annahu kitabun muqaddasun. Karena Quran di zaman beliau waktu itu tidak boleh diterjemahkan apalagi ditafsirkan dengan alasan Al-Quran itu kitab suci. Ibu Kartini ada alasan tapi bagi kita yang hidup di zaman sekarang, di mana Quran sudah diterjemah, sudah ditafsirkan, dijual bebas, hampir tiap rumah kaum muslimin punya Al-Quran. Jika kita tidak paham terhadap isi dan kandungan Al-Quran, tentu bukan salah orang lain, tapi adalah merupakan kealpaan dan kekurangan kita. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan yang masih akan tersisa beberapa hari ke depan, kita mencoba memanfaatkan waktu-waktu yang senggang atau menyengajakan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran tersebut. نحمد الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين Memang di surat An-Nisa 82 Allah juga mengingatkan jika ada keraguan terhadap Al-Quran itu seolah-olah Allah menantang silahkan dibaca. Kamu akan menemukan kalau Quran ini walau kana min indi ghairillah Kalaulah Al-Quran ini bukan merupakan wahyu ilahi, lawajadu fihi ikhtilafan kafir. Kamu akan menemukan pertentangan yang sangat banyak. Antar ayat dengan ayat akan diketemukan isinya paradoks. Patojaiyah. Orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang berusaha untuk mencari tahu dengan harapan mereka menemukan ada dua ayat saja isinya bertolak belakang. Itu akan menjadi alasan bagi mereka untuk menolak, membohongkan Al-Quran. Tapi usaha mereka itu tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah berhasil. Yang ada di dalam Al-Quran antar ayat itu saling menjelaskan, saling menguatkan. Sekedar contoh saja, kalau Al-Quran bukan wahyu ilahi, Quran berbicara soal peristiwa-peristiwa masa lalu. Sejarah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Quran berbicara soal Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam yang ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi aneh, mumi jasad Fir'aun dalam kedua yang diawetkan bisa kita saksikan sekarang pun bisa disersimpan dengan rapi di Museum Parawa di tengah kota Kairo, ibu kota Mesir. Di tengah kota Mesir ada sebuah museum, Museum Fir'aun, di mana di sana disimpan segala macam harta kekayaan Fir'aun, Fir'aun Mesir yang dihimpun dari piramid-piramid. Karena Firaun itu kalau mati harta kekayaannya semua dibawa ke dalam piramid. Fir'aun baru harus kumpul-kumpul lagi. Yang paling banyak adalah harta kekayaan Fir'aun bernama Tutah Amon II. Fir'aun yang ber, hanya berumur 12 tahun tapi hartanya paling banyak. Ada sebuah kamar di mana di kamar itu tersimpan 11 mumi jenazah yang diawetkan dari Fir'aun, Fir'aun Mesir. Salah satunya adalah Fir'aunnya Nabi Musa yang bernama Fir'aun Ramses kedua. Dalam pikiran kita muncul pertanyaan, bukankah Fir'aun Ramses kedua, Fir'aun yang Nabi Musa itu ditenggelamkan di laut? Kok aneh ada di museum? Kalau kita baca keterangan di kitab suci orang Kristen di Bible, ada cerita soal ditenggelamkannya Fir'aun itu. Tapi tidak selengkap Al-Quran. Di Bible hanya disebutkan and the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea. Dan Bani Israel waktu laut dibelah dengan tongkat mukjizat Nabi Musa, mereka berjalan di dasar laut itu bukan di atas lumpur, tapi di atas tanah yang kering. Garing dalam. And the water was warm unto them on the right hand and on the left dan air menjadi dinding di sebelah kanan dan kiri mereka. Dan Allah saved Israel. Kemudian Allah menyelamatkan Bani Israel ke seberang laut. So the Egyptian dead upon the seashore. Mereka melihat orang-orang Mesir di bawah komandan Fir'aun mati di tengah laut. Cerita Bible hanya sampai di sini. Tapi kalau kita baca surat Yunus mulai ayat 90 ke sana, ada keterangan tambahan. Di sana disebutkan Allah setelah Fir'aun mati berfirman, "Fal yauma nunajjika bibadanika." Hari ini Fir'aun jasad kamu akan aku selamatkan. Untuk apa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun? Litakuna liman maka ayatan supaya jasad kamu itu jadi bukti bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Artinya Al-Quran mengisyaratkan bahwa jasad Fir'aun yang ditenggelamkan itu selamat, diselamatkan oleh Allah. Mungkin dilempar oleh ombak ke darat, kemudian diambil oleh rakyatnya yang tidak ikut tenggelam, kemudian diawetkan menjadi mumi Waktu Quran bercerita, mumi Fir'aun itu belum diketemukan. Sesuatu hal yang sangat meng, apa, aneh. Quran menceritakan peristiwa kurang lebih 20 abad yang lalu. Karena Firaun itu ditenggelamkan sekitar tahun 1300 sebelum Nabi Isa lahir. Artinya 13 abad sebelum Nabi Musa lahir, Quran turun abad ke-7 Masehi. Berarti kurang lebih 20 abad yang lalu. Apalagi yang diceritakan soal manusia mati. Orang mati baru seminggu saja badannya udah busuk. Ini Quran mengatakan Fir'aun yang mati 20 abad yang lalu jasadnya masih ada. Dan waktu Quran bicara belum diketemukan. Justru ayat ini kemudian menjadi pendorong bagi para arkeolog, ahli-ahli purbakala melakukan penelitian di mana keberadaan Fir'aun tersebut. Kalau kita membaca buku yang berjudul The History and History of the World, di sana secara panjang lebar dikisahkan bagaimana diketemukannya mumi Fir'aun tersebut di sebuah piramid yang sudah terkubur oleh tanah. Itu diketemukan pada tanggal 6 Juli tahun 1879. Artinya sudah awal abad ke-19. Mati 20 abad yang lalu baru diketemukan kurang lebih 12 abad kemudian setelah Quran bicara. Kalaulah Al-Quran bukan wahyu ilahi, akan sangat sulit membuktikan cerita seperti ini. Tapi ternyata apa yang dikatakan Al-Quran terbukti ada dan nyata. Maka insya Allah bagi kita semakin kuat keyakinan akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dan tidak ada alasan lagi bagi kita sebenarnya untuk tidak mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'an Tentu saja bukan hanya sebatas di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Sebab kata Nabi, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلى نيتي نسألك الإجابة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر